بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقرارا به وتوحيدا أيها الإخوة بارك الله فيكم pada kesempatan pertemuan kita yang kedua dan ini merupakan pelajaran kita yang pertama yang insya Allah dari kitab atau risalah yang ditulis oleh Fadilatu Asyik Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala dari kitab min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah termasuk di antara prinsip-prinsip yang penting yang pokok dari akidah ahlu sunnah wal jamaah isyarat kepada prinsip-prinsip pokok-pokok penting akidah ahli sunnah wal jamaah itu tidak hanya dibatasi atau terbatas apa yang nanti disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala namun tujuan dari penulisan risalah ini atau kitab ini barakallahu fikum sebagaimana yang diisyaratkan dalam mukaddimahnya sebuah kalimat yang ringkas penjelasan yang pendek yang singkat yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada kaum muslimin menjelaskan tentang prinsip penting akidah ahlu sunnah wal jamaah di mana muallif rahimahullah mengingatkan kembali agar seorang tetap senantiasa bersyukur kepada Allah melalui lisannya mengucapkan hamdan wa thanaan alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin alladhi hadana lil Islam yang telah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita yaitu kita ini dilapangkan dada kita dibuat hati kita senang memilih agama Islam tanpa ada rasa terkungkung tanpa ada rasa keterpaksaan tanpa ada rasa berat hati ini merupakan apa karunia yang cukup besar bahkan secara mutlak nikmat terbesar adalah nikmat Islam wa qalilun min ibadiyasy syakur hanya saja manusia itu dari hamba-hamba Allah sedikit yang pandai mensyukuri atas nikmatnya. Orang tidak merasa bahwa keislamannya itu merupakan hidayah, merupakan petunjuk, merupakan anugerah Allah yang paling besar. Tidak sedikit yang seorang merasakan kenapa saya dengan Islam penuh dengan keterpurukan. Yang dipandang adalah nilai-nilai lahiriahnya misalnya pendapatan yang tidak seberapa, kehidupan yang pontang-panting. Demikian pula barakallahu fikum eh, perekonomian yang terpuruk semua tadi kadang menyusup dalam diri kita yang dengannya seorang melupakan nikmat Allah berupa nikmat apa? Islam. Karena itu Allah Azza wa Jal berfirman dalam Al-A'raf ayat yang ke-43, "Wama kunna لَوْلَا أَنْ an اللَّهِ maka kami tidak berada di atas petunjuk kalaulah Allah Azza wa Jal tidak memberi petunjuk kepada kami sebagaimana yang Rasulullah SAW ingatkan kepada para sahabatnya ketika mereka itu berada pada perseteruan barakallahu fikum diingatkan alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi ingatlah tatkala aku mendapati kalian dalam kondisi ketersesatan kemudian Allah azza wajalla mengutusku yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kalian berada di atas hidayah berada di atas petunjuk Ikhwanna barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah, ini yang seharusnya seorang senantiasa mengingat dan menyebut terkait dengan kenikmatan yang terbesar yaitu nikmatu al-Islam yang tidak boleh seorang meremehkan yang tidak boleh seorang menganggap perkara itu sepele perkara itu ringan Karena telah berlalu umat yang mendahului kita di mana mereka hidup di zaman-zaman yang seandainya mereka itu barakallahu fikum penuh dengan keterbukaan maka mereka akan mengikuti jalan para anbiya tetapi Allah menghendaki lain sebagai contoh Musa alaihissalam dengan kesabarannya Bukankah beliau mengalami pertentangan yang cukup kuat Fir'aun di zamannya menentang Sampai-sampai <clears throat> Perihal rububiyah diakuinya Ana rabbukumul a'la Aku Rabb kalian yang paling apa? Tinggi Keberanian Padahal di situ ada Nabi Musa alaihissalam yang dijuluki dengan Kalim Rahman. Nabi yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal. Tapi begitulah Allah menghendaki adanya manusia yang kemudian barakallahu fikum menentang hal-hal yang telah jelas yang disampaikan oleh para pembawa kebenaran terdepan dalam hal ini ialah para ambia, para rasul. Kemudian mereka tidak mengambil manfaat darinya, kekufuranlah yang mereka apa? peroleh yang mengakibatkan kenistaan dunia dan akhirat. Kalau kenistaan dunia itu barakallahu fikum masih ada harapan. Seorang mungkin dinistakan di dunia tetapi dia di atas al-haq maka di hari akhirat belum tentu ia menjadi orang yang nista bisa saja dia lebih mulia ketimbang kita tetapi kalau kemudian seorang kenistaannya dunia dan akhirat tidak ada penolong baginya dari pihak siapapun dan muallif juga mengingatkan Nas'aluhu subhanahu an yuthabbitana alaihi idal wafah. Kalau kita sudah memahami namanya hidayah, petunjuk berupa Islam, berupa sunnah itu nikmat yang terbesar, maka syukurilah dan barakallahu fikum kita pun memohon kepada Allah agar kehidupan kita senantiasa dikuatkan, dikokohkan, diteguhkan hingga kematian itu menjemput kita. Menukil tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam Ali Imran ayat yang ke-102 Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan janganlah kalian meninggal mati kecuali dalam keadaan kalian apa? Muslimun, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada di antara kita yang mampu menjamin dirinya untuk apa? aman dari berbagai macam ujian, cobaan. Siapa di antara kita yang kemudian mampu menjamin bahwa wafatnya di atas sunnah, wafatnya di atas Islam, berbagai macam cobaan dan ujian agama yang dipegang seorang itu datang bertubi-tubi. Fitnah dikatakan petafah menyambar-nyambar. Dan barakallahu fikum yang namanya hati itu lemah. Namanya hati itu apa? lemah para kalafikum telah terjadi di masa dahulu orang-orang yang kepintarannya lebih pintar ketimbang kita, kefasihannya lebih fasih ketimbang kita. Tetapi para fikum karena mereka adalah orang-orang yang kemudian dalam bermajlisnya, dalam duduknya mereka lebih memilih kepada majelis-majelis yang mengandung kepada syubhat yang asalnya mereka duduk bersila dengan para ulama tetapi kemudian di hari berikutnya mereka adalah orang-orang yang menentang akidah ahli sunnah wal jamaah jangan mengira seperti Imran Ibn Hattan atau Hittan demikian pula jangan mengira barakallahu fikum tokoh-tokoh yang dikenal Jaham bin Sofwan yang menjadi pencetus akidah Jahmiyah demikian pula Amr bin Ubay dan yang lainnya dahulunya bukan orang-orang yang barakallahu duduk dan memahami akidah Ahlussunnah Imran bin Hittan seorang yang dikenal penyair yang luar biasa di zamannya Sampai-sampai barakallahu fikum eh, pemerintah di masa itu, penguasa di masa itu tahu tentang syair-syairnya yang luar biasa. Ternyata barakallahu fikum sebab dari ketergelincirannya ada ketertarikan bahwa dia mendengar putri pamannya yang sangat cantik tentunya. Kemudian barakallahu fikum nikahilah yang dimana e, eh, asalnya dia mengetahui bahwa calon istrinya itu seorang wanita yang dikatakan kharijiyah. Akidah khawarijnya itu mapan. Akidah khawarijnya apa? Mapan. Dia berharap Mungkin saja kalau saya menikahinya saya bisa apa? Mempengaruhi kan begitu. Dinikahilah. Ternyata yang namanya barakallahu fikum kondisi seorang yang manakala menikahi seorang wanita lebih-lebih ya. kalau posisinya sudah kalah satu ya kita kurang tampan dia cantik itu kan sudah kalah satu ya <laughs> iya bukan satu lawan satu kalau begitu sudah kalah kita yang akhirnya di situ seorang bisa apa bisa merendahkan betul yang terjadi kurang sekufu tidak sebanding lah kamu jelek saya cantik kan begitu ya sampai kemudian dalam kondisi diingatkan dia ya sudah kita pun berdua akan masuk jannah. Saya sabar dengan kekuranganmu dan kamu pun diberi Allah syukur mendapatkan wanita yang cantik seperti saya. Kan begitu ya. Gimana kalau enggak kemudian seorang keblinger, seorang barakulafikum, kemudian terus, wah kalau begitu ya sayang diceraikan kan begitu. Yang akhirnya semula dia sebagai seorang ahlu sunnah terpelanting dan tergelincir kepada akidah khawarij yang kita mengenal pujiannya kepada seorang pembunuh yaitu Ali Abdurrahman ibnu Muljim yang tentunya tidak sepantasnya seorang memuji pembunuh sahabat yang semestinya dia apa membencinya mengkritisinya tetapi justru memuji-muji sosok seorang yang membunuh sahabat karena sahabat orang-orang yang mulia. Fabarakallahu fikum ma'asyiral ikhwah sehingga petunjuk Allah, hidayah Allah itu besar nilainya. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Dan muallif rahimahullah kembali mengingatkan sebagai tujuan tulisan yang beliau sampaikan untuk menasihati dan mengingatkan kembali kepada kaum muslimin tentang munculnya al-firaq al-asirah wal jama'at al-mukhtalifah munculnya berbagai macam kelompok-kelompok sekte dalam Islam dan berbagai macam jamaat yang berbeda-beda di masa hidupnya beliau rahimahullahu taala. Karena itu satu kesalahan. Kalau orang mengatakan, "Loh, apa masih ada Jahmiyah itu kan sudah meninggal Jahm bin Sofwan." Apa masih ada yang namanya Khawarij? Bukankah tokohnya siapa tokohnya? Hmm? Siapa tokohnya Khawarij? Pencetusnya Dul Khuwaisirah kan sudah meninggal. Juga pengikutnya, pengikut-pengikutnya juga meninggal. Demikian pula akidahnya Asy'ariyah. Demikian pula Maturidiyah dan sekian banyak akidah-akidah yang menyimpang itu kan tokoh-tokohnya sudah meninggal, pengingkar takdir, qadariyah, Ma'bad al-Juhani juga sudah meninggal. Kenapa masih dibicarakan? Kita itu kalau membicarakan kelompok-kelompok nanti khawatir kita suka menyalahkan orang lain lupa dengan kesalahan pribadi yang dengannya kita menganggap paling benar. Karena itu tidak usah membicarakan masalah apa? Kelompok-kelompok yang menyimpang. Bicara-bicara yang landai saja tidak usah menyalahkan orang. Begitu? Naam barakallahu fikum. Sesungguhnya tuduhan-tuduhan yang semacam ini pun barakallahu fikum telah dituduhkan oleh orang-orang kalangan musyrikin, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka berupaya berusaha untuk menyematkan terkait dengan upaya orang-orang munafikin me, istilahnya kita menggembosi kan begitu ya memberikan tuduhan-tuduhan miring salah satunya para fikum ketika umat ini berada pada umat yang satu inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun umat ini pada, pada asalnya umat yang satu di atas Islam. Tentunya kalau seorang itu bersatu, ini banyak pihak yang tidak suka. Walaupun kebanyakan orang mengatakan mari kita bersatu, iya Kan begitu ya. Tidak usah berselisih. Tidak usah saling apa? berseteru. Mari kita bersatu, kan begitu. Namun kalau masing-masing kelompok tadi mengajak bersatu, kira-kira kira-kira kita memahami apakah mereka itu kemudian sepakat dalam hal bersatu di atas apa? Misalnya, misalnya ya, orang-orang khawarij ingin ngajak bersatu dengan alusunnah. Lalu kita sampaikan tentang faham khawarijnya. Kira-kira suka apa tidak? Ya kamu jangan nyalakan saya kan begitu kan? Kamu harus ikut akidah saya. Nah kalau begitu berarti kita menjual akidah kita. Dari kalangan orang-orang misalnya Qadariyah, pengingkar takdir, mengajak bersatu. Mari kita bersatu. Tentunya dengan fahamnya, dengan manhajnya. Anggaplah perkembangan kelompok-kelompok di zaman kita. Misalnya, Ikhwan Muslimin mengajak bersatu dengan logonya, dengan slogannya nata'awun fi mattafaqna alaih. Kita itu berta'awun saja. Saling bantu bantu tolong-menolong. Dalam hal yang kita sepakat di atasnya. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam perkara apa? Al-bir wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi apa yang dimaksud dengan yang disepakati? sepakat untuk kemudian demo, nah, kan begitu ya. Sepakat kemudian untuk senantiasa kita merebut tentang kekuasaan, kursi. Mari kita bersatu suara kita supaya sama, akhirnya pemimpin itu pemimpin yang kita pilih, begitu. Kan demikian nanti judulnya. jamaat tablik juga begitu mengatakan jangan saling menyalahkan, kita bersatu. Bersatu menurut siapa kan begitu dan seterusnya. Masing-masing kelompok tentunya akan mengatakan menurut kami. Karena itulah alusunna barakallahu fikum kesepakatan yang ada bukan menurut masing-masing tetapi apa? Di atas kitabullah sunnah rasul ala fahmi salafina as-salih. Karena seorang jika pemahamannya mengikuti apa yang difahami sahabat, dia telah berjamaah walau kunta wahdak seandainya seorang hanya sendirian tapi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang difahami para sahabat, dia berjamaah. Berarti bersama siapa? Sahabat Ridwan Wa'alim Ajma'in. Walaupun dia dikucilkan, walaupun dia diusir, walaupun barakallahu dia menyimpang dari yang lainnya, tetapi berada di atas kitabullah, sunnah Rasul, di atas pemahaman yang dipahami salafun soleh. Itulah yang dimaksud. Salah satunya tariqatul munafiqin yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Mereka berusaha untuk mengoyak, merobek. Demikian pula memecah belah persatuan kaum muslimin. Satu ayat yang disebutkan dalam Al-Munafiqun pada ayat yang ke-7. Mereka berkata la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadhu. Kata orang-orang munafikin, kalian jangan memberi infak, memberi sodakoh, pemberian ala man inda Rasulillah kepada pihak orang-orang yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang Ansor kan begitu. Jangan diberi mereka. Kan begitu. Hatta fadu sampai mereka apa? Bubar. Sampai mereka itu meninggalkan majelis Rasul. Tidak lagi bersama Rasulullah SAW. kan begitu. Kalau sudah apakah kemudian mereka terus barakallahu fikum memberikan orang-orang yang dulu dipengaruhi tidak? Ya sudah ditinggal saja. Yang penting bubar kan begitu. Sama juga sekarang. Hati-hati dengan majelis itu. Hati-hati dengan kelompoknya sufula. Dibuat apa? Kacau. Lah kalau sudah. Misalnya diperingatkan. Hati-hati kamu dengan majelisnya alusuna, Hati-hati kamu dengan majelisnya salafiyin. <clears throat> Mari ikut saya. Setelah keluar juga kemudian antum tidak diberikan apa? Porsi dan posisi ilmu juga tidak pernah diberi, kedudukan pun jangan berharap. Karena mereka orang-orang yang lebih dahulu. Nah, kalau kemudian mereka itu barakallahu menempatkan, tolong kamu jadi pemimpinnya, ya rusak kan begitu nanti mereka akan kehilangan. Begitulah sya'n ahlul firaq. Begitulah kondisi sesungguhnya orang-orang yang dalam dakwahnya itu mengedepankan kepada kelompoknya, golongannya. Seandainya kita tanyakan, dulu kalau kami pas ngaji ke Al-Sunnah kamu mengatakan jangan ke sana. Sekarang saya sudah bersama Anda. Terus posisi saya apa? Ya kamu sebentar dulu, belum waktunya. Terus puluhan tahun belum waktunya, belum waktunya kan begitu. Kamu masih pemula, pemula, pemula kan begitu. Walhamdulillah dalam ahlu sunnah kadang seorang yang baru belajar karena kesungguhannya mencuat meninggalkan orang-orang yang dikatakan apa? Istilah kita apa? As-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang dikatakan babat alas, orang-orang yang dikatakan pendahulu. Nah, kalau dia terlambat dalam hal belajar, tidak sungguh-sungguh dalam belajar akan apa? Disusul, kan begitu ya? Disusul, dibalap oleh orang-orang yang mungkin baru duduk bermajlis dengan kita setahun dua tahun dan itu banyak sehingga tidak boleh dalam diri kita itu ada kebanggaan. Kamu tahu nggak? Saya ini orang yang pertama di sini. Betul saya itu memang nggak pernah ngaji. Saya hanya di rumah saja, mantau saja. Nah, kan begitu ya. Kan begitu ya nggak boleh seperti itu. Barakallahu Masya Allah banyak banyak orang-orang yang dengan kesungguhannya melebihi dalam hal ketakwaannya, kesolehannya, keilmuannya ketimbang kita. Dan yang semacam ini tidak boleh kita kemudian iri. Karena demikian, para ulama ketika ada orang-orang yang lebih Allah utamakan, falyatafaddal, dipersilahkan. Jangan minggir-minggir dulu. Saya orang yang membuka di sini. Kamu jangan mendahului saya. Tidak, silahkan yang punya ilmu kemudian menyampaikan apa? ilmunya itu dengan kelapangan dadaan subhanallah akan terjadi sebuah ta'awun yang luar biasa. Sebuah ta'awun yang luar biasa. Karena dalam dakwah tidak bisa barakallahu fikum seorang hanya kemudian mengklaim dakwah ini milik saya, tidak boleh orang lain masuk. Dakwah ini areal saya, tidak boleh orang lain masuk. Barakallahu fikum Naam, tidak boleh masuk kalau orang-orang yang ingin merusak, kan begitu. Kalau orang-orang yang ingin merusak, siapa saja yang ingin memberi faedah, manfaat, silahkan. Kan demikian. Barakallahu fikum, demikianlah upaya orang-orang munafikin untuk kemudian mengacaukan dan memperpecah belah persatuan kaum muslimin. Karena itu Allah Azza wa Jalla menjawab, "Walillahi khazainu as-samawati wal ardh." Kalau kalian itu membatasi dalam hal pemberian, duh, yang perbendaharaan langit bumi itu milik siapa? Kekayaan langit bumi itu milik siapa? Kan begitu. Allah menghibur hati-hati orang mukmin. Lillahi khazainus samawati wal ardh walakinnal munafiqin la yafqahun. Orang-orang munafiqin tidak punya kefakihan. Ilmunya itu ngambang, cetek. Batasannya hanya pandangan-pandang luar. Ghairu faqih. Bukan orang-orang yang diberi keilmuan yang mendalam. Begitulah orang-orang yang sukanya membuat keonaran. Naam, diambil ilmu dari sana kemari untuk mengacaukan suasana. Walhamdulillah barakallahu fikum ahlu sunnah dibimbing oleh para ulama yang dikatakan fukoha. Bukan hanya ilmu yang mereka serap tetapi bagaimana bimbingan demikian pula arahan dan penerapannya. Juga orang-orang Yahud mereka juga ingin mengacaukan, mempecah belah persatuan kaum muslimin dan berusaha untuk memurtadkan kaum muslimin. Qala ta'ifatun min ahli kitab wa qala ta'ifatun min ahli kitab aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar Kata orang-orang Yahud, sebagian ahli kitab mengatakan kepada orang-orang yang diberikan, diturunkan kepadanya Alkitab atau sampai kepadanya orang-orang yang beriman, masuk mereka kepada orang-orang mukmin. Berimanlah kamu di waktu pagi saja. waqfuru akhirahu dan kufurlah di sorenya, kan begitu. Ya? Ya kamu kalau barakallahu fikum e, di sana nanti ada pengajian, ikut saja nanti sorenya kamu ajak yang mereka ngaji tadi ke kelompok yang lain, kan begitu. Orang-orang ahlu kitab begitu menyusup. Kamu pura-pura beriman di pagi hari, sorenya kamu kufur. Apa maksud dan tujuannya? La'allahum yarji'un. Supaya orang-orang yang beriman bersama Rasulullah itu kembali kepada kekafiran. Oh ternyata kami murtad. Kan begitu ya? Kok kamu Tadi pagi ikut belajar, sore hari kemudian menyimpang, sore hari kemudian apa? Menjauh. Oh ternyata ada keraguan, ada apa kan begitu ya? Ada apa? Kok banyak yang keluar? Kan demikian. Walhamdulillah. Pertama ahlu sunnah barakallahu fikum dalam dakwahnya tidak berantusias untuk memperbanyak mengumpulkan orang. Tetapi yang diharapkan sisi kualitas. Jumlah yang besar, jumlah yang banyak, sesuatu yang disyukuri. Sesuatu yang disyukuri. Tetapi jika dengan jumlah yang banyak tersebut semakin membuat kerusakan, semakin membuat keonaran. Karena itu para ulama menyebutkan apa? Dalam hal tarbiyah, dalam hal e, prinsip al adanya apa? At-tarbiyatu wat-tasfiyah. Di samping kita mengajarkan ilmu, kita juga menyaring. Ya mohon maaf ya. Seandainya hidup di tengah-tengah kita di zaman sekarang ini seperti zaman dahulu, penyaringan ilmu itu dengan berbagai macam persyaratan, mungkin kita semua ini nggak ada yang masuk dalam persyaratan, kan begitu? Diusir semua kita, kan begitu? Kamu berdiri, baca ini, apa kemudian nggak ada persyaratan sudah kenal luar kamu kan begitu. Nah, kalau fikum. Karena itulah eh ikhwah bahwa kita pun dalam belajar ini al intifa wal intima pengambilan manfaat dari sebuah ilmu dan sekaligus kita pun menceburkan diri padanya bergabung padanya. Karena banyak pihak yang dikatakan intifa'u bilantima. Banyak pihak yang kemudian us daripada di rumah nggak ada kajian, kan begitu ya. Nimbrung saja ke tempat kajian-kajian yang memang disturutin. Walaupun kita tidak bergabung dengannya. Bukan demikian. Walhamdulillah para sahabat ridwanul alim ajma'in ketika mendapatkan bimbingan dari Rasulullah sallallahu mereka orang-orang yang kemudian ketika mendapatkan pengajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka pun mengorbankan diri mereka. Mengorbankan diri mereka, jiwa mereka, harta mereka. Dipanggil untuk berjihad fi sabilillah. Mungkin kisah-kisah yang barakallahu fikum dalam bab ini banyak yang pernah antum dapatkan. Sebagian ketika mendengar seruan jihad sedang makan kurma. Belum juga masuk ke dalam apa? Mulutnya. Ditinggalkan. Kenapa katanya? Ini yang memperlambat kita untuk berjihad. Ditinggal, langsung berangkat. Kalau misalnya kita barakallahu fikum seruan kepada ilmu, seruan kepada seorang untuk membangun fasilitas-fasilitas yang terkait dengan dakwah, Kemudian barakallahu fikum ada ketertinggalan, ada keterlambatan, bahkan kadang ada ketersengajaan. Itu bagi kita sesuatu yang kadang-kadang sudah lumrah, sudah biasa. Sudah masih banyak kok orang-orang yang punya kemampuan, masih banyak orang-orang yang bisa kan gitu. Tidak. Semua kita bersatu. Semua kita berusaha bahwa jadikanlah dalam dakwah itu semua seorang merasa di atas pundaknya dengan masing-masing kemampuan yang dimiliki. Barakallahu fikum dalam jihad fi sabilillah sebagian mereka adalah orang-orang yang dikatakan mungkin orang-orang yang terdepan barisan terdepan pasukan-pasukan pedang, pasukan-pasukan pemanah barakallahu fikum dan seterusnya pasukan berkuda dan di antara sahabat Rasul alaihi wassalam ada pihak-pihak yang mereka itu tidak memperdulikan dalam posisi dimanapun diposisikan. Ini berat. Apakah dia di posisi yang kemudian di tempat penjagaan? Tempat jaga itu kan tempat yang apa? Paling depan kan begitu ya. Suhur. Memantau, mengintai musuh datang apa tidak. Ini kan resiko. Seandainya kemudian dengan itu dia ditempatkan tidak kemudian dengan kesombongannya barakallahu fikum seseorang. Nih saya paling depan, saya tahu semua kan begitu. Kalau bukan saya rusak semua kan begitu. Atau seorang diposisikan paling belakang, misalnya bagian dapur, bagian apa bersih-bersih kan nggak kelihatan. Tapi apa? Luar biasa. Kalau tidak ada itu juga apa? Rusak kan begitu. Tidak kelihatan posisinya. Tetapi menerima dalam dakwah pun demikian. Dalam dakwah pun demikian. Dimanapun kita diposisikan, dimanapun kita ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, marilah semua tadi kita jalani dengan keikhlasan. Yang semoga Allah Azza wa Jal dengan itu akan menjadikan sebuah barakah dalam dakwah dan memberi pahala kepada setiap masing-masing pihak yang telah bersungguh-sungguh dalam beramal. Namun semua upaya tadi yang dilakukan oleh orang-orang munafikin, orang-orang ahlul kitab berusaha untuk menghancurkan dan memporak-porandakan persatuan kaum muslimin, semua tadi Allah Azza wa Jal tepis dan Allah berikan kenikmatan kepada Rasulnya dan para sahabatnya di atas al-haq. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya at-tafarruq perpecah belahan atau pecah belahnya umat perpecahan yang terjadi pada umat yang dimana tentunya perpecahan itu sesuatu yang diingkari sesuatu yang tercela. Allah Azza wa Jal di dalam Ali Imran mengingatkan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtadafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian wahai orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan berupa persatuan. Karena persatuan itu sebuah nikmat. Persatuan itu nikmat. Ukhuwah itu nikmat persaudaraan yang kemudian mewariskan kepada persatuan itu nikmat. Uzkuru nikmatallah. Ingatlah tentang nikmat Allah. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Azza wa Jalla menisbahkan bahwa al-minnah anugerah, nikmat yang seorang kadang-kadang tidak merasakan itu kenikmatan berupa apa? Al-ukhuwah. Udhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Itu kuntum adaan ketika dahulu kalian bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati kalian fa asbahtum ikhwana. Yang kemudian karena sebab semata-mata nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Seorang karena nikmat Allah menjadi bersaudara. Karena itu Allah Azza wa Jal <clears throat> mengingatkan wala takunu kalladzina Jangan kamu menyerupai orang-orang yang mereka itu bercerai-berai, berseteru, waktalafu dan kemudian mereka itu senantiasa berselisih, suka beda. Ada tipe orang itu yang sukanya apa? Bahasa kita beda nih, tahu nggak? Suka dalam kondisi tidak sama dengan yang lain. Pokoknya dalam hal apapun. Musyawarah sudah diputuskan, ada saja sukanya untuk tidak sama pendapat. Ini juga perkara yang tidak baik. Tidak bermakna barakallahu fikum seseorang kemudian setuju dan sependapat atas segala perkara yang tentunya perkara itu kalaulah di atas kesalahan kemudian setuju padanya tidak kalau memang ada suatu perkara yang kemudian perkara itu kebatilan perkara itu tidak benar perkara itu tidak baik maka boleh kemudian dengan itu kita tidak setuju padanya. Sebab itu termasuk salah satu ciri sifat yang Allah Azza wa Jal anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya mudah-mudahan ditiru oleh umat dan pengikutnya ialah wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kamu dengan para sahabatmu. Karena urusan kaum muslimin itu diputuskan dengan cara bermusyawarah. Dengan cara bermusyawarah. Barakallahu fikum yang insya Allah mungkin nanti ada satu waktu yang <clears throat> untuk kita sisipkan tentang pentingnya poin ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah yaitu Islam semuanya dan jangan berpecah belah. Sebuah syariat yang sangat agung yang Allah Azza wa Jalla perintahkan agar kaum muslimin itu berada di atas al-ijtima. Contohnya misalnya dalam adaul ibadat fi shalah. Salat lihat nilai yang perlu juga kemudian kita rasakan berjamaah seorang kalau menyeringkan berjamaah kemudian bersama saudaranya itu akan nampak persatuan. Karena itu sholat berjamaah sesuatu yang barakallahu fiikum sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan. Di masa dahulu para ulama itu mengkritisi orang-orang yang barakallahu fiikum meriwayatkan hadis atau orang-orang yang akan dijadikan sebagai saksi di antaranya ialah dilihat apakah orang ini ahlul jamaah fi shalah nampak perhatiannya dalam hal berjamaah dalam salat apakah tidak kalau enggak pernah berjamaah ditolak riwayatnya ditolak persyahadatannya persaksiannya nah sebagian orang mungkin menganggap hal itu perkara yang mudah hal itu perkara yang gampang karena juga dalam hal berjamaah ketika sholat bukan hanya sekedar nuansanya kumpul-kumpul saja. Sang imam dengan berbagai macam cara sholatnya ya terserah kan begitu. Ya. Jamaah pun begitu, softnya kemudian belok-belok seperti ular. Gerbong kereta yang belok kan begitu terserah, nggak usah diurusi tidak. Tetap kita menegakkan sunnah. Stausu, Wa'jadidu. luruskan, rapatkan kan begitu. Kewajiban imam. Kan begitu. Dan kita mengenal bahwa kesalahan-kesalahan yang fatal pada imam pun sang makmum boleh mengingatkan. Idza nabakum syai' kalau ada sesuatu yang barakallahu fikum kesalahan pada imam maka dikatakan apa? At-tasfiq barakallahu fikum eh, lin nisa dalam hal mengingatkan dengan cara menepukkan tangan bagi perempuan. Kemudian bagi laki-laki bi an yaqul subhanallah. Tadi saya melihat dalam sholat sekian banyak hal. Jangan semua kemudian mengkritisi dari selain pojok sana sampai pojok sana. Subhanallah, subhanallah semua kan begitu. Ada apa kan begitu? <laughs> Tidak boleh juga kemudian seorang seperti mendemo kan begitu ya. nah, Seperti mendemo. Dan juga termasuk barakallahu fikum mungkin kadang-kadang dalam hal pembacaan Al-Qur'an itu kadang-kadang terjadi kelupaan. Nah, paling tidak bagi seorang untuk menahan siapa tahu ada yang dengan suaranya jelas menjelaskan kepada imam tentang lanjutan bacaannya atau ayat yang benar. Karena kalau tidak 10-20 orang mengingatkan Imam kadang malah bingung yang benar yang mana kan begitu Tashwish kan begitu ya. Ada apa? Tadi saya baca apa kan begitu Karena orang kadang-kadang kalau menghafal Barakallahu fikum Itu kan dibaca bahkan kadang-kadang apa di luar daripada apa runtutan ingatan yang kemudian dia uh, ucapkan begitu saja dia melafatkan kadang kan begitu ketika diingatkan <clears throat> barakallahu fikum kadang-kadang terjadi apa ketidaksadaran tapi <clears throat> karena itu ada adab-adabnya demikian pula dalam hal siam dalam hal haji dalam hal talabul ilm semua tadi nuansa-nuansa yang terus bimbingan untuk apa? Adanya berjamaah. <clears throat> Dan Nabi SAW menghasung, memotivasi kaum muslimin di atas perkara persatuan dan melarang dari perkara perpecahan dan perselisihan. Sebagaimana hadis yang beliau alaihi salatu wassalam ingatkan fa innahu may ya'ish minkum fa ikhtilafan katsira Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang masa hidupnya diberikan panjang umur itu akan mendapati perselisihan yang cukup banyak. Itu dikatakan ikhbar min akhbari nubuwah khabarun min akhbari nubuwah. Berita yang menunjukkan tanda-tanda kenabian. Barang siapa yang hidup setelahku akan menjumpai berbagai macam persisihan. Kan demikian. Kan di zaman Nabi SAW tidak ada sebuah perselisihan yang menyebut menyebabkan kepada apa? Tafarruq. Satu dengan yang lainnya mengklaim. Tidak. Terjadi khilaf perbedaan pendapat tetapi tidak sampai kemudian menuaikan. Tidak sampai kemudian menghasilkan, menimbulkan kepada perseteruan. Rasulullah SAW pernah mengutus para sahabat. Mengutus para sahabat. La yusallian al asr hatta yasila bani Quraidah. Barakallahu fikum. Para sahabat diingatkan. Jangan kalian melakukan sholat asar sampai ke Bani Quraidah. Akhirnya ketika sampai di Bani Quraidah maghrib, mereka pun berinisiatif untuk sholat. Walaupun sebelum Barakallahu Fikum sampai ke tempat. Beristihad. Dan semua tadi Barakallahu Fikum dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi alaihi wasallam menyebutkan bahwa akan datang sebuah perselisihan. Perbedaan pendapat, perseteruan dan beliau memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati. Maka solusinya ialah wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku. Ketika mendapati apa? Perselisihan, perseteruan. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan juga sunnah-sunnahnya para khulafa. Sunnah-sunnahnya para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib. Diingatkan agar betul-betul mereka berpegang dengan apa yang diajarkan Nabi dan juga para sahabatnya yang para kalafikum menjadi para khulafa. Wa qala alaihi salatu wassalam iftaraqatil yahud ala 71 firqatan. Beliau juga menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi mereka itu berpecah di atas 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala thintain wa firqatan. Beliau juga menjelaskan orang-orang Nasara juga terpecah belah menjadi 72 golongan wasataftariku hadhil umma ala thalath wa firqatan. Kata Nabi, adapun umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya mereka itu disinyalir berada di neraka kecuali hanya satu. Sebagian orang yang ghair muwaffiq, orang-orang yang dikatakan tadi seperti yang disinggung oleh Syekh Mutsaimin bahwa minimnya ilmu, minimnya faham itu menyimpang membuat seorang menyimpang dengan penyimpangan yang jauh. Hadis ini ada yang menafsirkan barakallahu fikum. Loh, yang dimaksud dengan 73 golongan semuanya di neraka, satu yang dikatakan kecuali satu yang kemudian mereka masuk jannah itu bahwa semua golongan itu golongan sekarang yang ada ini. Ada orang-orang kafir, ada orang-orang Yahud, ada orang-orang Nasrani, ada orang Ilmani, Syiraki dan yang lainnya, komunis. Yang satu masuk Islam ialah kaum muslimin. Kan begitu. Kaum muslimin. Padahal Nabi SAW khitabnya kepada umat. Umat itu apa? Al-istijabah. Umat yang mengkabulkan tentang dakwahnya beliau. Itu akan apa? Terjadi perseteruan. Bukan umat da'wiyah. Kala Qulna man hiya ya Rasulullah? Siapakah pihak yang dikatakan satu tadi ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Satu golongan yang dikatakan selamat tadi siapa-siapa yang berada di atas mithlu ma ana alaihi al-yawm. Berada di atas seperti aku sekarang berada di atasnya, berada padanya. Yaitu tentunya mencontoh apa yang diajarkan Nabi. Demikian pula para sahabatku. Fa perkara ini suatu kabar yang dikatakan waqi'un la mahala, la mahala. Iftiraqul ummah, perselisihan, perseteruan umat terjadi dalam kondisi tidak bisa ditawar-tawar. Kalau begitu, kalau Nabi mengatakan bahwa iftiraqul ummah, umat akan berselisih, umat akan berseteru. Apakah kemudian kita mengatakan sebagaimana yang dikomentari atas hadis Nabi SAW iftirakul ummah itu rahmatun perselisihan itu sebuah rahmat yang harus disyukuri kan begitu hadis dhaif hadis dhaif tapi sebagian orang juga mengatakan ya sudah kami tahu umat ini akan berkelompok-kelompok ada golongan-golongan golongan ini golongan itu kelompok ini kelompok itu Bukankah Nabi mengatakan bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi 73. Satu yang dikatakan apa? Selamat. Ya sudah, tidak boleh kemudian kita saling mengklaim. Kita syukuri saja atas apa yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak demikian. Karena tadi ayat menyebutkan hadis pun demikian. Ayat menyebutkan tentang wa'tasimu bihabda jami'an wala tafarraqu. Allah Azza wa Jal memerintahkan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah. Bersatulah, itu maknanya. Wala tafarraqu dan jangan apa? berselisih. Jangan berseteru. Jangan berkelompok-kelompok. Terus bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa akan terjadi perpecahan Itulah yang dikatakan apa? Amrun waqi'un la mahala. Satu kondisi yang pasti akan terjadi. Solusinya ialah solusi yang dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa wahida kecuali satu. Qulna man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, man kana ada mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Pihak yang senantiasa dalam hidupnya meniru kehidupan yang aku tempuh dan sahabatku. Khwana barakallahu fikum. <clears throat> Dengan sebab adanya firq dan berbagai macam kelompok yang ada tadi tentunya satu solusi yang barakallahu fikum di sana ada sebuah taifah yang mubarakah kelompok yang senantiasa akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mimman tamatsala ma kana alaihi sahabah radhiyallahu anhum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pihak-pihak yang dalam hidupnya itu ingin menyerupai mencontoh para sahabat ridwanullah alim ajmain yang bersama Rasulullah dalam hal apa? Fil Qauli wal amali wal i'tiqad. Jadi penyerupaan. Ingin meniru. Ini pihak-pihak yang Rasulullah SAW kabarkan. Mereka adalah golongan yang selamat. Pihak yang barakalafikum fikum meniru para sahabat. Yang mereka bersama Rasulullah dalam hal apa? Dalam hal al-qaul, dalam hal ucapan. Dalam hal al-amal. Dalam hal al-i'tiqad. Tiga hal. Ucapannya, dakwahnya, Kemudian dalam hal amalannya, dalam hal i'tiqadnya. Ini menjawab. Menjawab tentang slogan-slogan yang kemudian disematkan oleh kelompok-kelompok yang hari ini mengajak bersatu. Misalnya jamaah tablik. Mengatakan, ya sudah, saya tahu akidah anda itu bagus, kuat. Nah, akidah anda itu bagus, kuat. Tapi kan boleh saja kami itu menyimpang dalam akidah, ya. Anda bersatu dengan kami dalam hal apa? Kami juga beramal, kami juga sholat lima waktu, mengajak orang untuk berbuat baik, kan begitu? Kan demikian. Atau istilah dengan mengatakan kalau dalam hal akidah kita ambil dari ahlu sunnah, dari salafi. Kalau dalam hal muamalah kita ambil dari jamaah tabligh. Memangnya orang mengira yang paling bagus muamalahnya orang-orang jamaah tabligh kan begitu. Kalau dalam hal tanzim yaitu urusan, mengatur, kemudian para fikum memprogram itu kita ambil dari ikhwan muslimin sehingga supaya apa? kelompok ini bisa bersatu. Ya tidak bisa. Tidak demikian. Karena dalam hal meniru para sahabat bukan hanya satu sisi. Ambillah dalam hal apa? Al-qawlu wal-amal wal-i'tiqad. Keyakinannya bagaimana? Ucapannya bagaimana? Demikian pula amalannya bagaimana. Fabarakallahu fikum kama qala sallallahu alaihi wasallam hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itulah penerapan hadis bahwa mereka-mereka yang keberadaannya di atas seperti aku berada padanya dan para sahabatku kalau mereka ucapannya, amalannya dan keyakinannya itu barakallahu fikum sesuai dan menyerupai apa yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi tidak boleh kemudian seorang hanya semata-mata mengambil manfaat dari sahabat sisi muamalahnya saja. Amalannya saja. Keyakinannya bagaimana? Kalau keyakinannya kami belum bisa katanya. Kami belum bisa. Barakallahu fikum. Naam, kalau sampai tingkatan tingkat nilai, nilai keyakinan, nilai keimanan, sungguh tidak ada satupun yang mampu menyerupai para sahabat. Tidak ada satupun yang mampu menyerupai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan di sana ada beberapa nama yang eh, tersebut dalam hadis tentang al-firqatun najiyah tentang kelompok yang dikatakan selamat ketika berbagai macam kelompok-kelompok tadi yang tentunya <clears throat> kelompok-kelompok tersebut kelompok-kelompok yang sesat membutuhkan barakalafikum fikum mengenal tentang nama-nama kelompok-kelompok tadi tanda-tandanya supaya kita barakalafikum fikum bisa mengetahui kelompok mana yang dikatakan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya ketimbang kelompok-kelompok yang sesat yang lainnya. Di antara kelompok ataupun barakallahu fikum nama yang di situ barakallahu fikum dikenal dari nama-nama yang disebutkan ialah tentang al-firqatu najiyah, ta'ifah mansurah, ahli sunnah wal jamaah. Nama yang menjadi nama penyelamat seringkali kita mendengar dalam hadis maupun penjelasan para ulama bahwa kelompok yang dikatakan selamat ialah al-firqatu an-najiyah kelompok yang selamat demikian pula ta'ifah al-mansurah kelompok yang mendapatkan pertolongan demikian pula ahlu sunnah wal jamaah ahlu sunnah wal jamaah nama ahlu sunnah kadang juga dipakai pihak lain Nama ahlu sunnah juga dipakai pihak lain. Kan juga ada yang mengatakan aswaja kan begitu. Ya. Ahlu sunnah apa? Wal jamaah. Ini salafi ini apa nyerobot ya. Ngambil nama kita. Aslinya aswaja itu milik kita kan begitu. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah itu milik kita. Padahal kalau kita teliti secara mendalam aswajanya yang mungkin sudah marak di negeri kita itu ya aswajanya asy'ariyah kan begitu ya Alusuna wal Jamaahnya dengan pahamnya akidah Asy'ariyah, Maturidiyah dan akidah Sufiyah. Sementara alusuna wal Jamaah yang dimaksud di sini ialah mereka-mereka yang berada di atas sunnah dan jamaah yang dimaksud mereka-mereka yang mengikuti faham para sahabat ridwanullah alim ajma'in. Karena itu tentang makna firqatun najiyah dikatakan firqatun najiyah an-najiyatu minan nar. Yang dimaksud dengan kelompok yang selamat apa yang dimaksud dengan kelompok yang selamat? Selamat dari petaka, bencana, malapetaka, demikian pula e, kritikan tidak. Yang dimaksud ialah an-najiyah ay an-najiyatu minan nar. Kelompok yang dikatakan selamat dari neraka. Karena Nabi SAW mengatakan kulluha ba finnar. Nabi mengatakan sataftariku hadhil ummah ila thalath wa firqatan. Nabi mengatakan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Karena itu firqatun najiyah illa wahidah kecuali satu yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari annar. Istathnaha Nabi SAW lama Zakar al firqa qala kulluha finnar. Itulah pengecualian ketika Nabi mengatakan semuanya di neraka illa wahidah. Kecuali satu, yakni laisat finnar. Mereka barakallahu tidak kemudian e, berada di dalam annar. Dan tentang firqah seperti yang disebutkan e, oleh e, Naam <clears throat> Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah dalam menjelaskan hadis ini pula bahwa kelompok-kelompok tadi pun juga mengalami keterpautan sebatas tentang kesesatan yang terjadi kesesatan yang ada di dalamnya sebagian ada yang muqaddatin nar sebagian kelompok tadi ada yang kekal dalam neraka selama-lamanya dan ada pula yang tidak sampai <clears throat> kemudian dikatakan najiyah juga dikatakan anna tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih yaitu tentang tadi ahlu sunnah wal jamaah ta'ifah mansurah karena mereka berpegang kepada kitabullah dan sunnah rasul wa makan alaihi sabiqun al awwalun minal muhajirin wal ansar dan juga apa yang dipegang oleh orang-orang pendahulu dari kalangan muhajirin dan ansar hum man kana ala mithli ma ana alaihi al Yawm wa ashabi juga dikatakan sebagai taifah al firqatun najiyah At-Ta'ifah Al-Mansurah Ahlus Sunnah wal Jamaah anna ahlaha hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah fahum yatamayyazuna <clears throat> bi maziyatain azimatain. Kenapa kelompok yang selamat tadi dikatakan ahlu Sunnah wal Jamaah? Berpegang kepada kitab dan sunnah. Kemudian mereka itu berbeda dan yang membedakan dari dua sisi. Yang pertama, tamasukuhum bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahlaha bi khilafi sairil firq. Pertama karena mereka berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang berpegang kepada sunnah Rasul kan akan menjadi apa? Ahluha, menjadi ahlinya, menjadi kelompoknya dan golongannya. Siapa yang berpegang kepada sunnah Rasul, maka dia menjadi apa? Orang-orang yang dikatakan ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Adapun barakallahu fikum berbeda dengan sairil firaq, kelompok-kelompok yang lain. Fahiya tamassukun bi ara'iha wa ahwa'iha wa aqwali qadatiha. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain kelompok-kelompok yang lain itu berpegangnya berpegang kepada pendapat kelompok masing-masing. Berpegang kepada pendapat-pendapat masing-masing demikian pula apa kata pemimpinnya. Apa kata pencetusnya. Berbeda dengan kita barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bukan hanya semata-mata kepada sosok pribadinya beliau tetapi kepada pegangan kitabullah dan sunnah rasul. Kitabullah dan sunnah rasul. Kemudian pembeda yang kedua annahum ahlul jamaah. Di samping dikatakan mereka ahlu sunnah, berpegang kepada sunnah Nabi. Yang kedua ahlul jamaah. Kenapa dikatakan ahlul jamaah? Dijtima'ihim alal haq wa adami tafarruqihim. Karena bersatunya mereka itu senantiasa di atas kebenaran dan tidak ingin berpecah belah di atas kebenaran. Kan begitu. Ingin bersatu di atas apa? Al-haq dan tidak menghendaki kepada perselisihan. Bi khilafil firaq al-ukhra. Beda dengan kelompok-kelompok yang lain. La yajtami'una ala haqqin. Mereka itu bukan kelompok yang persatuannya di atas kebenaran. Coba saja perhatikan. Kelompok-kelompok yang menyimpang itu jangan seorang menyangka persatuannya yang dikatakan seolah-olah besar dan utuh itu di atas al-haq. Wa inna yattabi'una ahwa'ahum fala haqqa yajma'uhum. Sungguh yang terjadi bahwa mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsunya dan bukan di atas kebenaran mereka bersatu. Bukan di atas kebenaran mereka bersatu. Contohnya, Jamaatul Tablik di antara kaidah-kaidah pentingnya yang mereka hindari. Kata mereka ada usul kan begitu ya? Prinsip-prinsip dalam dakwah yang tidak boleh barakallahu fikum dilanggar. Contohnya apa? Tidak boleh membicarakan apa? Hmm? Khilafiyah tidak boleh membicarakan masalah apa? Perselisihan. Sudahlah kita bersatu, terserah. Yang ini sholatnya dengan cara-cara apa? E, eh, para kalafikum tidak sesuai dengan sunnah. Yang ini dengan mazhabnya fulan, yang ini menjulurkan tangan, yang ini meletakkan tangannya di sampingnya, yang ini para kalafikum meletakkan tangan di bawah pusarnya, yang ini di atas dadanya. Yang penting semuanya sholat daripada enggak sholat kan begitu. Istilahnya kan begitu. Istilahnya begitu. Sampai-sampai dalam hal pertimbangannya mengatakan kami ini kan sudah sholat, walaupun dengan berbagai macam cara, berbagai macam ragam, berbagai macam bentuk. Mana yang lebih bagus? Orang yang sudah sholat dengan yang tidak sholat. Yang nggak bisa dibandingkan kan begitu. Justru yang dibandingkan kalau sudah sholat mana yang mencocoki sunnah kan begitu. Karena Nabi SAW menyebutkan rubah musallin Lahu ushur Min ajrih Yaitu ajr as bisa saja orang sholat ketika sholat mendatangkan jasadnya sepersepuluh pahala yang dia bawa. Watusul, kemudian wasumun, wasubu, kemudian wasulus, kemudian wanis, bahkan tidak membawa pahala sama sekali. Apa sebabnya? Syekh Rabi barakallahu fikum mengingatkan di antara di antara sebab seorang barakallahu fikum tidak bisa mengaplikasikan tentang ayat tentang inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar sesungguhnya fungsi salat yang diantara fungsi salat itu mencegah seorang dari perbuatan keji dan kemungkaran kok kemudian seorang keluar dari salat juga perbuatan keji dan kemungkaran istilah kita enjoy-enjoy saja gampang-gampang saja dia lakukan salat salat kalau kemudian orang melakukan perbuatan keji dan kemungkaran, Allah ghafur. Kan begitu ya? Siang hari, sholat. Setelah sholat kemudian seorang melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Nanti asar sholat lagi. Allah mengampuni dosanya. Begitu kadang-kadang. Orang mengira bahwa dengan kerajinan dia, semangatnya dia beribadah. Seolah-olah akan mengampuni dosanya dengan perbuatan-perbuatan buruknya seolah-olah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian seorang yang dalam kondisi Masya Allah sebagai orang yang musalli rajin sholatnya tapi perbuatan keji dan kemungkaran juga tidak berhenti sebabnya di antara yang pertama ialah adamul ikhlas ketidakikhlasan seorang dalam melakukannya yang kedua adamu tibai bi sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti sunnah Nabi jangan dikira barakallahu fikum seorang mempelajari agama ini mempelajari sholat Malik bin Huwairis barakallahu fikum mendengarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat tentunya upaya melakukan salat sesuai dengan apa sifat salatin nabi sesuai dengan sifat salat nabi itu bukan perkara yang mudah bukan perkara yang mudah Syekh Nuthaimin rahimahullah menyebutkan di antara seorang ketika berjamaah ketika seorang berjamaah faidahnya bisa saja seorang ketika sholat menganggap bahwa dia orang yang sudah berada di atas sunnah. Berada di atas apa? Sunnah. Subhanallah. Dia menjumpai seorang alim, dia menjumpai seorang yang kemudian mendapatkan ilmu. Ternyata di situ banyak kekurangan-kekurangan yang selama ini dia kerjakan. Dan itu semua tadi menjaga. Coba saja. Seandainya kita sudah banyak belajar, kemudian sholat di tengah-tengah orang umum. Allahu Akbar. Mungkin perasaan kita semuanya nggak ada yang baik kecuali saya. Kan begitu ya? Mungkin, mudah-mudahan tidak. Kan demikian. Kadang ada perasaan. Ada orang sholatnya cepat, kemudian uh, tangannya juga kadang-kadang dalam kondisi uh, tidak menampakkan tumak nina. Kemudian kita masya Allah sudah ya, hampir mencekik kan katanya begitu. <laughs> nah, <clears throat> nanti kalau pas sujud juga begitu. Apa? uh, jarak antara apa perut dengan pahanya itu dijauhkan. Jadi hampir-hampir seperti orang mau apa? Mau <laughs> mau terbang ya, kayak kuda menapakkan kakinya kan begitu. <clears throat> begitu. Tidak demikian. Kemudian juga dibentangkan tangannya sampai mungkin kanan kirinya apa? terganggu. Baik. Jadi seolah-olah barakallahu fikum kita berada di atas perkara yang terbenar. Di atas perkara yang terbenar. Padahal seandainya kita mungkin berdampingan ketika sholat dengan orang-orang ulama, subhanallah. Mungkin banyak hal-hal yang kita ambil manfaatnya. Jauh dengan amal-amal yang mereka kerjakan. Fabarakallahu fikum. Orang mungkin mengira bahwa apa yang kita kerjakan di atas perkara ibadah tadi semata-mata sudah menjamin. Walhamdulillah. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulil ilmi, <clears throat> nasibuka fil Islam, bagianmu dalam Islam ini biqadri nasibuka fi shalah atau kama <clears throat> jadi termasuk perkara perhatian kita dengan salat bagian kita yang kita ambil andil kita seberapa andil kita dalam Islam kan Islam banyak banyak pintu-pintu kebaikannya seberapa bagian kita yang telah kita ambil dari Islam ini maka bagianmu dalam Islam ini sebatas perhatianmu dalam perkara salat Semakin seorang perhatian dalam sholat para kalafikum Baik insya Allah Dalam hal-hal yang lain akan semakin baik Semakin kurang perhatiannya seorang dalam perkara sholat Juga akan berimbas Juga akan apa? Berdampak dalam perkara-perkara yang lain Walhamdulillah para <clears throat> kalafikum <clears throat> Semoga mukadimah yang disebutkan muallif rahimahullah bisa memberikan dorongan kepada kita untuk kemudian kita tafakuh. Kemudian yang terakhir annaha ta'ifah al-mansurah. Dikatakan ta'ifah al-mansurah ila qiyamis sa'ah li'annaha nusirat atau nasrat din fa Dikatakan ta'ifah al-mansurah ditolong oleh Allah karena mereka itu membela agama Allah. Seandainya tidak ada pembela, Allah pun akan membela agama ini. Allah tidak butuh para pembela. Seandainya tidak ada yang membela. Agama Allah Azza wa Jal, demikian pula keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami perubahan. Semakin tinggi kekuasaan Allah dengan banyaknya orang-orang yang bertauhid akan menjadi turun derajat Allah dengan banyaknya orang-orang yang kufur tidak sama sekali. Tetapi sebagai perkara al-jaza'u min jinsil amal sebagai balasan atas jenis amal yang diperbuat hal jaza'ul ihsan ilal ihsan tidaklah kebaikan itu kecuali kebaikan yang dibalas maka orang-orang yang senantiasa membela Allah Subhanahu wa taala Allah akan perhatikan kehidupannya Allah akan bela dirinya lihatlah kisah-kisah para anbiya Zannun Nabi Yunus alaihi salam ketika meninggalkan kaumnya. Kemudian ketika terjadi qara'ah, diundi, ternyata beliau termasuk minal mugharraqin yang akan diceburkan ke dalam lautan, ternyata Allah selamatkan. Allah selamatkan walaupun sudah ditelan apa? Ikan apa? Ikan apa? Paus ya. Nah, al hud barakallahu fikum, ikan paus yang dikatakan dulumat fakodulman, kegelapan yang luar biasa dalam perut ikan, di tengah malam hari, di dasar laut. Semua tadi tidak masuk akal pada manusia untuk bisa selamat dari apa? kematian. Tetapi Allah Azza wa menjaganya. Allah menjaganya karena kesolehannya, karena ibadahnya, karena ketakwaannya. Begitu pula lah kondisi-kondisi yang terjadi pada para ambiya. Semua tadi karena sebab mereka membela, menolong agama Allah. Dengan itu pula Allah Azza wa Jal membela dan menolong mereka sebagaimana yang Allah beritakan dalam surat Muhammad ayat yang ketujuh, "In tansurullah yansurkum." Kalau kalian membela Allah agamanya, kalian akan dibela, dijaga, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi SAW menyebutkan la yadurruhum man khadalahum Nabi pun memberikan kepada pembesaran hati orang-orang yang membela agama Allah. La yadurruhum man khadadahum. Tidak akan memadaratkan barakallahu fikum orang-orang yang khadalahum. <clears throat> Al-khudlan khudlan ini kalau barakallahu fikum dalam pertemanan itu kurang barakallahu fikum jantan dan suka membuat perkara di mana seorang itu tidak menjadi teman sejati. Misal dalam pertemanan sudah kita sama-sama. Andai kata ada resiko ya kita tanggung kan begitu. Oh iya, Samin, siap saya akan begitu. Ya. Subhanallah, baru ada gangguan sedikit dia lari, dibiarkan temannya untuk menanggung resikonya tanpa dia mau membela nya membantunya. Duh, dulu kan kita sepakat kita sama-sama. <clears throat> ya iya, tapi kan saya sudah punya tempat lain. Silahkan kamu tanggung risiko sendiri. Ini namanya apa? Khudlan. Khudlan. Itu lebih parah, lebih jahat. Walaman khalafahum. Dan tidak pula memadolakan orang-orang yang menyisih. Kalau menyisih itu gampang. Jelas. Beda manhaj. Beda ideologi. Beda barakalafikum memahaman. Itu jelas, nyata-nyata. Ikhwan muslimin misalnya kan begitu ya. Khawarij jelas nampak apa yang ada pada dia. Tapi kalau khudlan itu seolah olah bersama kita tapi suka ngapusi. Seolah olah bersama kita tapi suka barakallahu fikum menjebak kita. Ini bahaya dalam dakwah. Kita sudah percaya Masya Allah. Makan sepiring berdua misalnya kan begitu ya. Kemana-mana pergi berdua. Kemana-mana seolah-olah. Sudah teman yang luar biasa. <clears throat> untuk melakukan apa? Berdakwah. Kok tiba-tiba ketika mendapatkan risiko, ujian dan cobaan, dia tinggalkan. Sudahlah kamu tanggung sendiri kamu. Saya nggak mau menanggung risikonya kan. Duh, ini kan kamu juga andil. Iya, tapi ya kayak begitu ya. Barakallahu fikum. Maka Nabi mengatakan la man khadalahum. Maka barang siapa yang barakallahu fikum dalam kondisi seorang <clears throat> ketika mendapatkan penyampaian al-haq, mendapatkan bimbingan, lalu tidak mendapatkan taufik, bahkan tidak mau dia membela Allah Azza wa Jal, bisa saja dia menjadi orang-orang yang khudlan, orang-orang yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala wa hum ala dhalik sampai hari kiamat mereka tetap bersikukuh mereka tetap kokoh di atas kebenaran. Inilah orang-orang yang dikatakan at-ta'ifah al-mansurah ila qiyami as-sa'ana sallallahu lana wa at-taufiq wal afiyah. Kita memohon kepada Allah azza wajalla senantiasa taufik darinya, demikian pula keselamatan. Barakalafikum. Ini mukaddimah yang disebutkan muallif dan insyaallah mungkin pada termin yang kedua nanti akan kita masuki pada inti pembahasan yang disebutkan muallif rahimahullah min usuli akidah ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Eh, demikian kita cukupkan. Tafadhalu hafizakumullah.